Baiklah, teman eh, teman-teman yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada malam hari yang berbahagia ini, uh, kita akan sedikit bahas tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 201. Saya dibaca surat Al-Baqarah ayat 201 tentang doa yang biasa kita panjatkan kehadirat Allah, ya tetapi seringnya hanya di lisan saja. karena itu mari kita bersama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa minhu ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Iya. Jadi eh, wamin di situ dikatakan Allah bilang syaitan rajim wamin hum eh, dan di antara mereka mereka itu siapa? Eh, kalau dirujuk kepada yang atasnya adalah orang mereka itu adalah anas manusia. Nah, anas yang namanya manusia yang uh, mengatakan mayakulu ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang layak dipanjatkan oleh orang yang beriman. Jadi doa kita sering sekali mengatakan doa sapu jagat ya hampir tidak ada eh, seorang khotib atau seorang ustadz kiai yang uh, berdoa mendoakan umatnya dan sebagainya tanpa uh, diakhiri dengan ayat uh, doa ini gitu, tanpa menyertakan doa ini uh, cuman yang menjadi masalah adalah uh, kita sering sekali Nah, berdoa yang hanya sekedar di bibir saja tetapi tidak uh, masuk ke dalam sumsum tulang belakang kita tidak masuk ke dalam otak kita tidak masuk ke dalam hati kita hanya buah bibir saja jadi hanya hanya sekedar sampai di lidah saja gitu malah ada sebagian lagi yang memahami uh, apa namanya makna dari doa itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya kan begitu. Kalau di situ dikatakan Robbana Atina, hmm. ya Tuhan kami, berilah kami uh, kebaikan, ya. Robbana Atina fitun ya karena kebaikan di dunia, wafil akhirat hasanah dan di akhirat juga kebaikan. Jangan kemudian dipahami bahwa uh, kebaikan di dunia itu adalah harta. Kebagian kebaikan di dunia itu adalah pangkat kebaikan dunia adalah jabatan, bukan sama sekali, bukan itu yang dimaksud. Ya, sama sekali tidak. Nah kalau itu yang dimaksud, maka nanti orang itu akan baik kalau banyak hartanya, akan buruk kalau sedikit hartanya. Ya, bukan itu konsep Islam, itu konsep konsepnya materialis, paham materialisme itu seperti itu, kan itu. Akan tetapi masih banyak umat Islam yang merasa bahwa uh, apa namanya fitunya hasanah itu kalau banyak uang, fitunya hasanah itu kalau rezekinya lancar, ya fitunya hasanah itu kalau usahanya sukses sama sekali tidak, sama sekali tidak. Ya, nah kalau begitu kok sama sekali tidak itu bagaimana? Nah kalau kalau memang kebaikan itu karena harta, ya mestinya sahabat-sahabat yang yang miskin ahli sufah yang mereka itu apa namanya tinggal di masjid menantikan turunnya wahyu dan sebagainya bersama Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi itu jadi orang yang hina ya maka karena yang namanya di dunia hasanah itu bukan harta ya tidak semua sahabat itu berlomba-lomba untuk mencari harta ya banyak di antara para sahabat itu walaupun kedudukan kompeten sebagai gubernur, tetapi tetap dia tidak mau ya hidup dengan berkelima harta. Ada harta banyak, rampasan perang, dapat bagian dan sebagainya. Eh, beliau-beliau ini langsung beliau keluarkan untuk bisa pilihlah lagi. Ya, diberikan kepada yang lainnya. Yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Maka tidak mengherankan kalau kehidupan di zaman Rasulullah itu ya digambarkan sebagai satu tubuh ini memang betul seperti itu. Ya, kalau kita tidak suka lapar, ya kita tentu saja kita tidak suka melihat saudara kita lapar. Maka kita berbagi. Maka Rasulullah mengatakan sepiring cukup untuk berdua, dua piring cukup untuk berempat. Itu betapa indahnya seperti itu. Nah, pola-pola kehidupan yang seperti itulah yang sekarang ini hilang dari apa eh, apa namanya lingkungan kita masing-masing. Ya, karena berganti ke kebanggaan, kejayaan, kesuksesan keberuntungan itu diganti dengan berlimpahnya harta, tingginya pangkat, jabatan, banyaknya rumah mewah, ya, banyaknya mobil dan sebagainya. Ya, perusahaan berkembang dari satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan dan sebagainya. Yang dinilai seperti itu, tapi nah, yang seperti itu bukan paham Islam, itu adalah materialis. Ya, materialis itu. Maka kemudian harus dimanai seperti apa di dunia hasanah itu. Ya, maka di dunia hasanah harus dimanai seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Allah sendiri berfirman, Nauzubillah minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kan gitu. Di dalam surat uh, eh, Azab ya, ayat 71, surat ke-33 ayat 71. Di situ dikatakan yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya. Kalau Allah akan memperbaiki amal-amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, dengan syarat ayat 70, yakni bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Wakulu kaulan satidah. Ya, kola itu tidak harus dimaknai sebagai ucapan saja, tetapi uh, sering dimaknai sebagai sikap hidup. Ya, uh, yang bersikap hidup dengan sikap hidup yang betul-betul benar, gitu ya. Nah, kalau kita bersikap hidup seperti itu, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dilanjutkan, wa mayyitilah wa rasulahu kutat fajar fajar azimah Barang siapa dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Keuntungan yang agung. Ya, artinya di dunia hasanah seperti itu. Ya, kebaikan. Artinya orang yang di dunianya hasanah itu dari waktu ke waktu, apakah dia kaya ataukah dia miskin, dia dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dia pejabat atau dia rakyat jelata, tetap saja dia taat Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itu mari kita lurus pemahaman kita tentang doa kita karena ini doa ini sedang kita ucapkan ya kalau sampai kita keliru saya memahaminya ya nanti orientasi arah doanya jadi jadi salah nanti ya bagaimana nanti kalau kita dikasih limpah tetapi kemudian akhirnya tidak taat kepada Allah Eh, karena kalau tidak taat kepada Allah, tidak dapat taat kepada Rasul, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Eh, wa ma silah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yutihu naran khalidan fiha lahu ada ini. Jika kamu apa namanya berhaka eh, kepada Allah dan Rasulnya, arti alias tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan-aturannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Tusiru naran khalidang fiha, kekal di dalamnya. walau ada bumuhin, dan baginya, bagi orang yang seperti itu, itu uh, azab, azab bumuhin, azab yang menghinakan, siksa yang menghinakan. Surat Anisa ayat 14 ini ya. Lalu kita ingat. Surat Anisa ayat 14. Ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali kita kalau ingin mendapatkan fitnya hasanah ya tidak tidak menunggu lama-lama ya tidak menunggu apa namanya Eh, ini pagi ya, sore tidak perlu menunggu pagi, pagi tidak perlu menunggu sore dan sebagainya. Nah, kalau kita berdoa sekarang ya sekarang kita itu bertaat kepada Allah dan Rasulnya, nanti bertaat pada Rasulnya, Allah dan Rasulnya, besok taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kapan saja maupun di mana saja kita taat pada Allah dan Rasulnya. Kita menjadi orang yang beruntung, jadi orang yang menang. Ya. Nah, sebenarnya kemudian kalau kita berbicara tentang wafil akhirat di hasanah dan di akhirat pun kita mengharapkan mendapatkan kebaikan, akhirat itu sebenarnya hanya hanya efek samping dari dari dunia ini aja. Kalau di dunia ini kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti dunia kita hidup dengan hasanah, baik ya, maka akhiratnya juga dapat baik kan. Di surga itu kan ibarat, ibarat piala saja yang diberikan kepada para juara. Yang menjadi juara ya siapa saja yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pialanya itu dari Allah. Nah ibaratnya kalau kita perlombaan di dunia yang dapat juara satu hanya satu orang saja, dapat A hanya satu saja. Ya, tetapi di akhirat Allah menyediakan piala yang banyak, yang luas, ya, yang uh, apa saja yang kita ingini dan apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Allah kita memenuhi syarat kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh kan gitu. Nah oleh karena itu ah, kapan saja di mana saja ya kita perlu uh, senantiasa untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya juga bisa dimaknai sebagai senantiasa bertakwa ya nah, karena dulu ketika kita berbicara tentang taat takwa, ah, takwa itu sendiri terdimanai sebagai atau akholisoh, taat yang terus-terusnya ya jadi kita betul-betul tulus untuk bertaat pada Allah kan gitu ya nah kalau kemudian kita bicara wafil akhirat di hasanah wakina ada mana dan terlihatlah kami dari siksa api neraka kalau kita ber hanya berbicara tentang akhirat ansik, eh, apa namanya kebahagiaan di akhirat jauh dari api neraka semua itu jauh dari api neraka dan juga eh, kebahagiaan kebaikan di akhirat itu itu hanya merupakan buah saja dari apa yang kita amalkan di sini. Kalau di sini kita menanam ketaatan di dalam hati kita masing-masing, ketakuan di dalam hati kita masing-masing, ya, yang tentu saja kalau kita betul-betul menanamnya akan berbuah kebaikan, ya maka kebaikan itu ya akan berbuah uh, surga nanti di sana. Jadi kita tidak usah repot-repot apa namanya memikir banyak memikirkan terlalu banyak memikirkan surga, terlalu banyak umi neraka, tetapi bagaimana kita bisa memperoleh neraka itu. Dan caranya sederhana sekali dengan berbuat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi untuk bisa berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya itu melalui proses. Yang pertama adalah proses belajar itu sendiri. Paham dulu Quran, paham dulu sunnah. Eh? Tadi ketika kita berada di Pontianak, tadi kita kaji surat Al-Qur'an ayat 4. Ya, eh? Di situ dikatakan waladina yu'minuna bima unzila ilaika dan gitu ya. Ciri orang bertakwa itu antara lain yaitu orang-orang yang ya, mereka itu iman kepada kamu apa yang iman kepada uh, apa yang diturunkan kepada kamu unzila ilaika maka apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu ada dua dari Allah yaitu Al-Quran, e, Alkitab dan al hikmah kan gitu ya nah, itu bisa dibuka di dalam surat al-baqarah e, eh, 231 kitab dan hikmah itu karena dari itu kemudian Allah menyampaikan juga ayatnya di dalam surat Ali Imran 164 itu bahwa tugas Rasulullah itu ya antara lain ya dalam ayat 164 itu mengajarkan kepada manusia Alkitab Al-Hikmah kan gitu. Nah, hikmah dimaknai oleh uh, para ulama sebagai as-sunnah. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mempelajari Alkitab dan makna firman Allah, Al-Quran. Dan juga perlu mempelajari al-hikmah dengan makna as-sunnah. Pola kehidupan Rasulullah, perilaku Rasulullah dalam sehari-hari. Hmm? Nah, kemudian setelah kita mempelajari ya, mempelajari, paham, kemudian yakini, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan eh, apa namanya tuntunan Allah dan Rasulnya ya, dalam kehidupan sehari-hari itu hakikatnya kita take action, melakukan perbuatan untuk internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan kemudian beramal itu apa namanya, alah mengono ya gitu. alah mengono ya gitu. Kalau kita kita kita itu senantiasa menanggapi uh, seruan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, Allah mengono ya gitu ya. Nah, ya, ya, ya akhirnya kamu nanti di hadapan Allah juga akan dikatakan Allah mengono ya kualitas, kan sama itu, gitu. Ya, maka dari itu sekecil apapun yang namanya amal itu kan kita ramekan, Sama ya amal miskol azaratin khairoyara, wa ma ya amal lazar, lazar, miskol azaratin yara. Sing beramal besar zarah artinya dengan amal yang kecil sekali akan diperhitungkan pahalanya baik itu amal baik maupun amal buruk akan diperhitungkan maka jangan ada satu amalan pun yang kita remehkan ya eh, saya dulu awal-awal ngaji di majelis pasar Al-Quran ya. Eh, yang namanya sunnah-sunnah Rasul yang kecil-kecil itu betul-betul digalakkan. Ya, kalau presiden mengucapkan Alhamdulillah, yang yang lain kemudian mendoakan ya Allah, kemudian jawab lagi ya di ya Kalau ada lampu mati innalillah, kalau hidup Alhamdulillah. Presiden juga seperti itu dan yang lain-lainnya ketat diajarkan seperti itu. Ya, itu akan berbuah kebaikan. Hati kita, lidah kita, hati kita, otak kita, pikiran kita akan senantiasa akan senantiasa terjaga dengan Allah. Nah kalau kita itu otak kita, pikiran kita, lisan kita, hati kita, perbuatan kita dekat dengan Allah, nah pasti setan menjauh dari dia. Tetapi nah, kalau kita bersin ya harus menunggu asyik ah, gitu. Ah, atau lampu ya menunggu aja, jublek wae Ono wong tapi alhamdulillah ketika bersin ya menjublet wae dan sebagainya. Itu namanya kita meremehkan sunnah. Ya kalau orang meremehkan sunnah itu ya udah diopon gitu tuh. Nah, maka pernah ada kisah seorang ahli hadis yang dia mendengar ada seseorang dia menyimpan sebuah hadis didatangi sana yang dikatakan menyimpan hadis tadi kemudian tinggal di sana beberapa hari menyaksikan bahwa yang menyimpan hadis itu ternyata pakai sandal mulai dengan kaki kiri. Tidak dipakai hadis itu. Karena dia tidak menghargai sunnah. Kalau dia tidak menghargai sunnah, mana mungkin dia uh, menyimpan had, uh, mana mungkin dia bisa dipercaya menyimpan hadis yang berasal dari sunnah Rasulullah tertentu. Nah, oleh karena itu dimanapun kita berada, mari kita kita biasakan dari yang kecil-kecil itu ya. ya Beramal sesuai tuntunan itu hakikatnya melakukan proses internal, internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengajarkan kita jujur, lakukan proses internalisasi kejujuran dalam diri kita masing-masing. Ya, dan proses internalisasi itu tidak akan jadi, tidak akan masuk kalau kita betul-betul melakukannya dengan kesungguhan. Ya, kalau kalau eh, Rasulullah berpesan kepada kita, ya wa iyyakum uh, katakan alaikum bisit faina sidqa yahdi ilal bir fainal bir ya jannah wajib atas kamu berlaku jujur ya karena jujur itu membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan kamu itu akan membawa kamu ke surga ya tetapi kalau kita tidak mau berlaku jujur mulut kita tidak jujur pikiran kita tidak jujur perbuatan kita tidak jujur tulisan yang kita tulis juga tidak jujur ya Ya. Artinya kita tidak bersikap hidup waktu lukolan jadi dari tidak bersikap hidup dengan sikap hidup yang benar, menegakkan kebenaran dan sebagainya itu. Ya, ya akhirnya kita tidak akan menjadi orang yang jujur. Nah kalau tidak menjadi orang yang jujur ya sudah pasti nanti kita mendapat resiko setiap saat mati dalam keadaan tidak jujur alias dusta. Ya, Padahal dusta dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang, yang sama wa iyyakum wal kadzib wa fa'inal kadzib yahdi ilal fujur fa'inal fujur yahdi ilan nar. waspadalah kamu terhadap kedustaan karena dusta itu akan membawa kepada kedurhakaan. Kedurhakaan itu akan membawakan perang. Ya. Dalam setiap amal pilihannya ada dua ada dua saja, atau atau tidak diridoi oleh Allah. Amalan ahli surga atau amalan ahli neraka. dan ada pilihan yang lain semuanya itu aja. Ya. Nah, kalau saudara kita mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin kemudian kita jublek wahai tidak mau mendoakan. Hanya kita sudah meremehkan sunnah. Pengunur ya, hadisnya ragu mudah seperti orang seperti itu kan. Ya, nah rakangku kan itu. Jadi yang pertama adalah belajar tentang Quran dan Sunnah tadi. Ya, kemudian yang kedua melakukan proses internalisasi dengan beramal. Ya, dengan belajar dan beramal dua ini saja sudah kita akan menjadi baik. Ya, menjadi baik. Nah, mudah-mudahan ya eh, apa yang kita doakan selama ini itu sudah didukung dengan dengan apa namanya eh, apa yang saya katakan tadi ya betul-betul arah ke arah sunnah karena iman kita kepada Allah Eh, kalau kita itu beramal ya karena amal ini sekedar melu-melu, tiru-tiru, ya, biasanya ngono yang ngono, tidak ngerti ilmunya dan sebagainya. Ya Di wae nanti kalau nanti begitu. Ya. Ya. Jadi kepemahaman kita tentang doa itu harus kita eh, kita, kita, kita perbaiki. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa ya doa itu sebenarnya kan mengarahkan kita kepada keselamatan akhirat. Begitu ya. Karena memang dengan bersandar kepada keyakinan kepada Allah dan hari akhir itu orang Islam bisa baik. Islam itu hadir untuk merubah kecintaan manusia kepada dunia menuju kepada kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya kepada akhirat. Ya. Kita sebagai orang Islam kok yang menjadi kecintaan-kecintaan kita yang kita bahas, yang kita kaji yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang jadi keprihatinan keprihatinan kita adalah harta dunia, ya, ya kemudian akhiratnya di nomor dua kan, ya. Nah, yang seperti itu artinya kita tidak Islam itu, walaupun sholat kita, puasa kita, walaupun zakat, walaupun haji dan sebagainya, tapi ya puasa, zakat, haji kita tidak ada artinya karena tidak Allah Usama, kita tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada dunia. Ya. Maka Allah mengingatkan di dalam surat Asyura ya. Surat Asyura, surat ke-42 ya. Ayat 20 gitu ya. Ayat 20 ya. Di situ dikatakan nasihat minasyaitonir rajim. Mangkana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi. Wa mangkana yuridu harfal dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Silakan dibaca semuanya, Mas. Quran surat Asy-Syura ayat 20. 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mengendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagiannya di akhirat. Ya, ketetapan Allah sudah berkata begitu. Ya, Mangkana yuridu harsal agroti nazid lahu fikarti. Barang siapa yang menghadapi keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Ya, Tadi sebagai contoh saja, Rasulullah mengatakan bahwa apa namanya alaikum bisidqi wajib kamu atas kamu berlaku jujur fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra jannah karena sesungguhnya uh, kejujuran itu membawa kebaikan kebaikan itu akan membawa ke surga nah orang yang jujur itu ya dimanapun orang yang jujur itu ya itu akan disenangi oleh orang-orang sekitarnya akan dipercaya oleh atasannya akan dipercaya oleh pelanggannya Ya, nah orang seperti itu kalau dia pedagang, ya pedagang itu akan mendapat mempunyai relasi yang banyak. Ya, beda dengan orang yang tidak jujur, orang dusta dan sebagainya, so, pasti dicurigai, dibenci dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kalau kita itu menjadi orang yang jujur, apakah kita pegawai kantor, karyawan, staf, guru, dosen dan sebagainya, kita jujur, Kebijurannya nah, kejujurannya akan mendatangkan kebaikan baginya di dunia. Pribadi jangan jadi pribadi yang baik. Ya, sedang pribadi yang baik itu tentu saja nanti di akhirat juga berbuah kebaikan kan gitu. Karena tetapi perlu dipahami bahwa kejujuran yang e, berasal dari dalam hati itu tidak muncul dengan sendirinya. Kejujuran yang ada di dalam hati itu muncul karena uh, sistem kepercayaan yang ada di dalam hati kita, keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing ya maka Allah menyadarkan ya, kebaikan umat Islam itu pada rukun iman itu sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita sering-sering ya merefresh keimanan kita ya dengan ilmu, dengan nambah ilmu, dengan mendengar tausiah, dengan menyaksikan uh, apa kajian mungkin di PCT dan sebagainya. Ya. Nah, intinya juga dengan beramal soleh, karena amal soleh itu apa namanya ketaatan kepada Allah itu akan memperkuat keimanan, sedang kemaksiatan itu akan melemahkan keimanan. Ya di hadisnya dikatakan bahwa jadidu imanakum. Ya apa namanya perbarulah imanmu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Tentu saja tidak hanya dengan tidak hanya dengan eh, tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu mencerminkan bahwa kita itu adalah orang yang bertauhid. Kita beramal karena Allah, tidak beramal juga hanya karena Allah saja. Nah kalau sudah seperti itu indah sekali, hebat sekali kan itu. Nah kemudian berikutnya walamukana yuridu karsala karsa dunia nuktihi minha wamalahu bil akhirati minasib. Dan barang siapa yang menghadapi keuntungan dunia, Allah berjanji kami berikan kepadanya sebagian keuntungan dunia, tidak seluruhnya, sebagian sebagian kecil aja. Dan tidak ada baginya kalau, satu bagian itu di akhirat, di akhirat tidak, dia tidak, tidak, tidak dapat apa-apa. Karena memang tidak berorientasi hidup akhirat. Karena memang tidak beriman kepada hari akhir dia. Ya. Maka sebagian di antara orang-orang itu ya, seperti dikisahkan di dalam surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ya, ya ayat 35 sampai 37 di situ. Ya, itu di situ orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu mengatakan ayah itu kalau dulu syaitan rezim ayah itu kum annakum idza qidzamittum wa kuntum turaba wa idaman annakum khajun apakah ia menjanjikan kepadamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu itu pertanyaan orang yang memang tidak percaya kepada kehidupan sesudah mati kan itu Nah, kemudian dilanjutkan dengan perkataan hai hata hai hata lima tuadun jauh-jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu menentang berita yang datang dari Rasulullah menentang berita yang datang dari Allah bahwa orang yang mati itu nanti akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia mengatakan hai hata mustahil hai hata mustahil lima tuadun apa yang dijanjikan diancamkan kepadamu itu mustahil terjadi. Ya, dia menyatakan bahwa ini ya illa hayatuna dunya namu tuwa nahya wa ma nahnu bimaba'udin ayat 37. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup di dunia ini dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Itu dasar sejak beriman kepada ah, hari akhir yang seperti itu. Nah, jangan-jangan kita ini yang sudah lama ngaji, kita ini yang sudah lama sholat, kita ini yang sudah lama puasa, jangan-jangan kita seperti itu juga. Ya, tidak yakin kepada kehidupan akhirat, kan gitu dong. Nah, kalau begitu betapa ruginya kita, ngeri sekali kita itu. Kalau seperti itu. Ya, karena Islam sendiri melandasi kebaikan dari eh, apa namanya umatnya itu, ya, dengan menggeser, men-shift kecintaan kepada kehidupan dunia menuju kecintaan kepada kehidupan akhirat. Nah orang yang cinta dunia, ya tidak yakin kepada kehidupan akhirat, ya dia akan di dunia ini dia akan menikmati sepuas-puasnya kehidupan dunia ini. Dia akan berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli halal haram. Dia akan rakus ketika dia mencari harta. Ya, dia akan kikir ketika dia menaktakan harta. Ya, jadi seperti itu. Itu bukan kebaikan yang terjadi. Kalau cinta kita itu di dunia. Tetapi kalau cinta kita itu betul-betul akhirat, karena akhirat itu kekal, kenikmatannya jauh lebih banyak, ya, maka yang dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Dia suka memberi, dia suka bersedekah, dia suka mendukung perjuangan uh, visabilillah, ya, dia apa namanya ikut berpartisipasi sungguh-sungguh di dalam berdakwah dan sebagainya ya di dalam bekerja pun dia juga bersungguh-sungguh, berprestasi sehingga menguntungkan juragannya, produktivitas meningkat dan sebagainya. Karena kepribadiannya yang baik untuk akhirat. Nah, tidak kemudian ah mandori raketa wis itu itu anu layah-layah sik lah. Silo-silo jatuh-jatuh atau layah-layah lor-loran dan sebagainya. Atau ah juga tuh banget ambayu nang kamar mandi, itu itu nguyuh lah terus dia nang kamar mandi. Ah bener seperti itu. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat tidak akan berbuat begitu karena Allah mengawasi dia. Nah, semua, semua amalnya itu diawasi kan gitu. Nah teman-teman yang sedang online yang berbahagia, uh, mari kita betul-betul dandani lagi, perbaiki lagi, koreksi lagi, cek lagi keimanan kita pada hari akhir. Karena tanpa keimanan pada hari akhir yang benar, yang kokoh, yang kuat, ya kita tetap akan terancam. Ya, Eh, selamat dari siksaan neraka. Mudah-mudahan sedikit ini apa namanya bermanfaat sebagai pembuka kita atau pembuka kita untuk diskusi malam hari ini. Monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan Mas Sukadi. Indra terima kasih Ustaz. E, ini minta penjelasan Quran surat Asyam surat surat ke-91 ayat 8 Ustaz. Oke. Iya. Yeah. Dibaca aja. Quran surat Asyam ayat 8 maha fujuraha fatakwaha. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Minta penjelasannya. Hmm. Nah, apa yang perlu dijelaskan? Oh, di situ cepat sekali ya. Jadi Betul sekali, difa'alaha maha fujuroha wa taqwaha. Ya, eh, sebenarnya jangan dipotong di situ aja, ada kelanjutannya di situ dan eh, pesan yang lebih penting ada di bawahnya itu nantinya kan gitu. Ya, bahwasanya eh, Allah itu mengilhamkan, hamaha Allah itu mengilhamkan kepada hati kita, kalbu kita. Ya, dua hal, ya ini ya fujuroha, ya Eh, apa namanya kefasikan dan juga ketakwaan watakwa. Jadi memang ada dua pilihan saja, kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan dan keburukan itu sudah diilhamkan ke dalam diri kita masing-masing. Ya, apakah kita mau memilih baik atau memilih buruk, itu tergantung kita masing-masing. Apa kita mau uh, berbuat fasik atau kita mau bertakwa, itu tergantung kita masing-masing. Ya. Jadi potensi untuk berbuat baik sudah diberikan oleh Allah dalam hati kita, potensi untuk berbuat buruk sudah diberikan oleh Allah di dalam hati kita masing-masing. Nah sekarang kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita ingin pilih keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat, ya kita pilih yang potensi baik kita kembangkan. Nah untuk mengembangkan potensi potensi, potensi baik itu di bawahnya dikatakan teraflaka manzaka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Sucikan dari dosa, sucikan dari kesalahan, sucikan dari berbagai macam penyakit, iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Ya, lapor khoba mentasaha, kan gitu. Dan sungguh, ya, uh, merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya, mengotorinya. Nah, pada hakikatnya hati kita itu bersih, hati nurani kita itu bersih, ya. Nah, kita sendirilah yang akan menjadikan hati nurani itu nanti kotor atau tetap ya, dijaga kebersihannya ya dan uh, Rasulullah sendiri mengatakan kulu mauludin yuladu alal fitrah tiap-tiap bayi tiap-tiap yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya mananya suci bersih gitu ya nah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia e, apakah dia menjadi mau menjadi santri atau menjadi gali Yahudi Nasrani atau menjadi orang yang beriman itu orang tuanya ikut berperan di situ. Tapi kita kembali bahwa hati kita itu hakikat-hakikatnya suci, bersih, kan gitu ya, sesuai dengan fitrahnya ketika lahir itu. Nah kemudian, eh, apa namanya, eh, kita punya potensi untuk menjaga kebersihan itu atau eh, untuk merusaknya, untuk mengotorinya, bebas untuk kita masing-masing. Nah bagaimana kita eh, hati kita bisa, bisa kotor ya, hati itu bisa kotor ya, kalau akidah kita itu kita kotori sendiri yang harusnya dibersihkan dari segala macam syirik, ya kemudian kita kotori dengan syirik. Apakah itu hawa nafsu wujudnya, atau godaan setan dan sebagainya, penyembahan, eh, kebanggaan-kebanggaan terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi ya. ya. Allah sendiri itu kan mengutus kepada para nabi dengan misi yang sama. Wa budu wa la ribu bisbihi syai'ah supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah jangan jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun ya maka mari kita kita jaga hati kita tetap bersih tetap suci gitu ya sehingga tidak ya, dikotori dengan berbagai macam termasuk syirik tadi kan itu nah kalau kita mau menjaga kebersihannya atau tetap menjaga kebersihannya kita membersihkan kalau sudah terlanjur kotor ya akan beruntung seperti itu. Tetapi kalau kita tidak punya kendali terhadap hati kita, malah hati kita dikendalikan oleh oleh sesuatu yang lain di luar hati kita, ya sudah, artinya kita sudah lepas, kita tidak eh, bergantung kepada Allah saja. Tidak Allah usumat saja, tidak bertauhid, tetapi sudah berbuat syirik ya seperti itu. Ya, eh, jangan sampai kita kemudian eh, apa namanya terpengaruh oleh kata-kata orang yang mengatakan Nah, dunia dan akhirat itu kan harus diseimbangkan. Tidak bisa orang menyimbangkan cinta kepada dunia dan akhirat itu tidak bisa. Sudah pasti cenderung yang satu kepada atau yang lainnya gitu. Tidak bisa. Ya, tidak berarti kemudian orang yang cinta, ya, cinta kepada akhirat itu kemudian dia harus melarat. Tidak. Orang yang cinta kepada akhirat itu bisa saja miliarder seperti Usman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lain-lain itu banyak para sahabat itu. Mereka cinta akhirat, ya. Tetapi tetap kaya raya. Di saat Allah dan Rasulnya menyeru untuk dimanfaatkan hartanya bisa bila tidak en, tidak takutan sama sekali, justru mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Maka ketika apa namanya Utsman bin Affan ya dalam satu peperangan itu sudah menyediakan sekian ratus ekor onta beserta juga apa namanya kuda dan sebagainya. Kemudian diseru lagi oleh Rasulullah eh, yang mengatakan bahwa siap barang siapa yang membiayai pasukan ini maka akan diampuni dosanya yang diterangkan maupun yang disembunyikan. Uman Usman bin Affan mengambil ya uang sebanyak sepuluh ribu dinar. Sepuluh ribu dinar. Padahal satu dinarnya empat gram kira-kira. Empat gram kali sepuluh ribu, empat puluh ribu gram sepuluh ribu dinar ya. Kalau dikalikan empat berarti empat puluh ribu gram. Empat puluh ribu gram itu berapa kilo itu? Empat puluh. Wes wakas banget lah pokoknya. Kira-kira semua guna. Sepuluh ribu kali sekian. Ya, begitu juga Abdurrahman bin Auf ketika dia diberitakan dia itu eh, akan masuk eh, masuk surga dengan merangkak. Oh, enggak mau dia masuk surga dengan merangkak. Akhirnya dagangannya ya kafilah dagangannya yang, yang uh, apa terdiri dari sekitar 700 ekor onta beserta seluruh dagangannya disumbangkan untuk Baitul Mal. Ya. Nah, jangan sampai kita terpengaruh omongan seperti itu seimbangkan kecintaan kita pada dunia dan akhirat oh, iso, tidak bisa Kan nimbang piye, kayak nimbang gula kadang aku tengen abot diwo itu, orang iso. Ya, apalagi itu masalah yang ada di dalam hati. Kalau kita sudah terlanjur cinta dunia, susah untuk bela. Apanya cinta akhirat, maka harusnya dididik sejak kecil itu. Ya, jangan sampai putus betul-betul untuk tumbuhkan cinta kita kepada akhirat. Kan gitu. Ya. Cinta betul-betul kepada akhirat. Kalau kita cinta kepada akhirat, maka amal-amal yang kita lakukan hanya amal-amal soleh saja. Amal yang menuju, amal yang mendatangkan kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat amal-amal yang diridhoi oleh Allah sehingga dibalas kita dengan uh, pahala kebaikan di akhirat nanti. Tetapi kalau kecintaan kita adalah dunia, ya sudah. Ya, ya sudah jelas kan gitu. Amal kita tentu semaunya. Tidak peduli baik buruk, yang penting dapat keuntungan kan gitu. Ya, sekali lagi kembali. Ya, eh, maha fujuraha wa taqwaha ya kami hamkan ke dalam hati itu ke jalan ke fasikan dan juga ketakwaan uh, eh, apa namanya itu merupakan satu keniscayaan ketetapan dari Allah satu keniscayaan bahwa hati kita diberi potensi untuk menjadi uh, baik dan juga diberi potensi untuk menjadi buruk silakan kita memilihnya maka Allah sendiri membebaskan kepada kita untuk memilih menjadi orang beriman atau kafir paman sya'afal yu'min paman sya'afal yakfur dan gitu di dalam surat Kafi ayat 29 itu. Diberi kebebasan sepenuhnya. Akan tetapi karena kasih sayang Allah kepada manusia, kalau sampai masuk neraka karena kafir, itu nanti kasihan banget karena tidak ada manusia yang mampu menahan siksa api neraka yang kekal selama-lamanya itu. Maka kemudian ayat itu dilanjutkan. Tidak hanya sekedar paman sa'afa yu'min, paman sa'afa yakfur, tapi kemudian dilanjutkan dengan ancaman Allah bagi orang yang kafir, yang memilih jalan kekafiran itu diingatkan, diweden-wedeni gitu gampangannya. Ya, diweden-wedeni oleh Allah sendiri dengan mengatakan Inna a'tatna mina nara akhatab in suradikuha wa tadi itu juga itu bima ingkal muhli wa yasbil di saat sasyarab wa sa'at murtabaqo. Ya, di situ dikatakan maka apa, eh, eh, apa namanya eh, dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim maknanya di sini ada orang kafir tadi neraka. Ya, yang gejolaknya mengepung mereka dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ngece tenan nih, tempat istirahat ini habis berhak kok neroko api-apinya yang menyalanya kan ngeri sebenarnya ya jadi karena kasih sayang Allah kemudian apa namanya orang yang memiliki kekafiran ditakut-takuti supaya balik memilih keimanan nah beruntunglah kita yang paham akan situasi dan kondisi seperti ini kita sudah diberi potensi kebaikan maka mari kita manfaatkan potensi itu sebaik-baiknya agar berbuah ketakwaan kalau masing-masing individu muslim itu memiliki ketakwaan, ya, karena mengembangkan potensi kebaikan yang eh, kita yang diberikan oleh Allah kepada kita kemudian jadi orang-orang yang bertakwa wah dunia ini akan betul-betul menjadi bagi batu walaupun ghafur gitu. Ya. gitu mas tadi moga silakan yang lain Iya terima kasih Ustaz e, ini menyambung tentang bersin tadi Ustaz bersin yang di depan yeah. tadi apabila kita bersin lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Yeah. Sedangkan kita bersama teman yang juga muslim tetapi dia tidak mengucap tidak menjawab ucapan alhamdulillah itu. E, eh, ap yeah. Apakah kita wajib menegur Ustaz? E, mohon yeah. penjelasannya. Ya, kalau kita merasa bahwa kita itu satu saudara, kita itu satu tubuh, kita itu satu bangunan, ya kita tegur ya ditelok uh, apa namanya orang itu bisa siap tidak ditegur secara pribadi langsung atau negur lewat pas ngaji seperti ini kan gitu ya kalau pas pengajian itu ini dia eh, sadar besok lagi ketika ada orang bersin dia sudah menjawab ya sudah tidak perlu ditegur secara pribadi ya tetapi kalau sudah diisi pengajiannya sudah disinggung di sana tetap saja sama saja ya tidak ada salahnya kemudian ditutup kok aku nggak didongak Mas gitu ya bersin kita bersin alhamdulillah tapi dia diam saja nah kemudian kita menegur kok aku nggak didongak Mas Dik, kok aku lah didongak Dik nanti kan dia akan sadar ya Allah atau ya Alhamdulillah dan sebagainya Nah begitu juga kalau nanti sudah dengarkan kalau orang didengar kenten, nah nanti saling terus menegur, indah sekali kok. Nah, tuntunan Islam itu seperti itu, ya. Bahkan kalau kita mau ngamalkan seperti itu, suami istri yang lagi ribut wis bakal dadi apik kok itu. Ono su bojone sing kursing-kuran malah turun nang kamar liya. Saiki suami ini wahing oh, tapi alhamdulillah. Iya. Ya bojone ya dengan terpaksa atau sukarela karena sudah terbiasa mendoakan begitu ya tetap mendoakan ya rekam ke Allah kan gitu. Nah kemudian nanti suaminya ganti dengan yang dikumulau kumulah lah itu. Kalau itu udah mana ya begitu antara lain eh, apa namanya lah kalau begitu kan indah sekali yang satu dengan yang lain nah mari kita hidupkan sunah-sunah seperti itu ya eh, mudah-mudahan kita orang-orang yang menghidupkan itu menghidupkan yang seperti itu bisa termasuk ke dalam kelompok goriban orang yang gorib orang yang asing ya bahkan mudah-mudahan saja bisa termasuk ke dalam kelompok orang yang mendapatkan pahala dengan 50 kali pahala sahabat kan itu ya didefinisikan oleh Rasulullah sebagai aladina yuhyuna ma amatana sumin sunati yaitu orang-orang yang mereka itu menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW ketika orang lain mematikannya. Kita tidak mau mengamalkan, kita tidak mau mendoakan seperti itu, itu gitu maknanya kita mematikan sunnah Rasul. Ya, kalau kita kemudian mengamalkan, itu dimaknai kita menghidupkan sunnah Rasul yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan menghidupkan sunnah Rasul itu menjadi obsesi kita masing-masing. Menjadi kebanggaan bagi kita masing-masing untuk bisa mengamalkan sunnah Rasul. Menjadi kebanggaan bagi kita masing-masing untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang itu perlu, menjadi kebanggaan. Karena itu memang kebaikan yang perlu dibanggakan. Kalau kejelekan kita malu kan gitu ya. Tetapi kalau itu memang kebanggaan, dengan Rasulullah sementara orang lain meninggalkannya, maka berbanggalah hati kita bisa mengamalkan tuntunan Islam itu. Di saat teman lain minum dengan tangan kiri, kita minum dengan tangan kanan. Di saat lain orang lain memakai sandal, sepatu dengan kaki sembarang, kita senantiasa konsisten memakai sepatu, sandal dengan kaki kanan, melepas kanan dengan kaki kiri. Ya itu namanya kita menghidupkan sunnah Rasul. Gitu. Itu harus menjadi bakat kebanggaan bagi setiap pribadi orang Islam itu sendiri. Ya, Jangan sampai kalau hidup yang sekedar hidup, nganggu sikil, nggak sandal, sikil kiwar, tangan ya pada wae. Itu orang tidak beragama, itu melecehkan sunnah rasul itu seperti itu. Ya, nah, kita jangan mudah-mudah terpengaruh oleh omongan orang-orang yang melemahkan semangat kita untuk menunaikan tuntunan Islam itu. Karena menunaikan, menunaikan tuntunan Islam walaupun kecil itu tetap dicatat oleh Allah Mudah-mudahan saja pahalanya dilipat gandakan kan gitu. Gitu Mas Hadi. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi. Iya. Yeah. Tentang eh, tentang hadis Bukhari, Bukhari Muslim yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Allah Ta'ala berfirman, Aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Dan aku selalu menyertainya jika ia berzikir, ingat kepadaku. Jika ia ingat kepadaku dalam hatinya, aku ingat kepadanya dalam diriku. Dan jika ia zikir menyebutku dalam kumpulan orang-orang, niscaya aku menyebutnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Yang hmm. dimintakan penjelasan, di sini kumpulan orang banyak itu yang dimaksud seperti apa Ustaz? Karena hadis ini biasanya dipakai doa e, istighosahan. Mohon hmm. bahasanya Ustaz. Iya. Yeah. Ya, secara umum maknanya kumpulan orang banyak ya kita ke, berkumpul di situ banyak ke, kemudian uh, Rasulullah mengajar kita dengan apa namanya Quran, Sunnah kita pelajari di situ Eh, orang lain mendengarkan dan sebagainya di situ, itu juga sudah termasuk dalam keadaan zikir itu. Zakar yang guru itu mananya kan bisa menyebut, tetapi juga bisa mengingat. Mana mungkin kalau kita mengkaji itu Al Quran dan Sunnah kok tidak ingat Allah, tidak mungkin. Ya, apalagi yang diajarkan di situ adalah firman Allah, jelas ingat Allah gitu. Ya, Memang yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik itu adalah mengingat Allah yang banyak atau sedikit tadi ya. Kalau orang munafik itu sedikit mengingat Allah, kalau orang beriman ya setiap saat dia ingat kepada Allah. Ya sejak bangun tidur saja dia sudah berdoa. Ya, kemudian masuk kamar mandi pun sudah dengan kaki kiri dengan doanya. Keluar kaki ke oh, kamar mandi kaki kanan kemudian dengan doanya. Ketika kencing pun dia juga Eh, sudah melangkahnya dengan jongkok dan sebagainya. Ya, dilepas celananya, jongkok dan sebagainya. Setelah kencing pun juga di kamar mandi, dia akan membersihkan air kencingnya. Wudhu, ya. Setelah wudhu kemudian dia sholat malam, itu semuanya zikir semua bentuknya. Ya, sholat itu walaupun dia kata-katanya banyak seperti itu, sholat seperti itu, itu termasuk zikir. Nah, maka dari itu eh, di Toha, surat Toha yang 14 itu kan ada ayat yang mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri yang gitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni hambakanlah dirimu kepadaku wa aqimis sholata li dzikri. Dan ingatlah Allah apa wa aqimus sholata dan tegakkanlah salat li dzikri untuk mengingat Allah. Maka sholat berjamaah itu juga termasuk zikir. Bahkan di hadis lain dikisahkan juga bahwa yang namanya puasa itu juga zikir. Ya, ngaji itu juga zikir, zikrullah, puasa apa namanya puasa juga zikrullah, kemudian sholat itu juga zikrullah. Ya, pendek kata semua amal-amal orang yang beriman karena Allah itu sudah masuk dalam kategori uh, zikrullah gitu. Tetapi kalau ada saudara kita yang memanai kemudian dengan zikir itu siji ngucapi, lain mengikuti, siji ngucapi lagi, lain mengikuti, satu berdoa, yang lain mengaminkan, ya monggo, kita tidak perlu mencela, kita tidak perlu apa namanya menyalahkan ya. Tetapi kalau memang mau dipahami seperti itu, tentu ada hadis penunjang yang lain yang bercerita tentang itu. Ya, tentu ada akan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah berdoa yang lain mengambilkan, misalnya gitu tentu saja sahabat akan ada yang mengisahkan kalau memang itu disaksikan orang-orang banyak mestinya hadisnya justru mutawatir kalau seperti itu Rasulullah berdoa yang lain yang mengaminkan banyak atau Rasulullah memimpin zikir di depan kemudian eh, para sahabat mengikutinya itu mesti ada hadisnya kalau memang diamalkan oleh Rasulullah kan gitu itu dalam pandangan kami seperti itu kan itu. Kita orang MTA kan itu. Tetapi kalau ada saudara yang lain yang yang yang dia tetap saja ya bertahan bahwa ya menunggui dalile itu ya tidak apa-apa, silakan saja kan itu. Tidak perlu kita saling mencela, tidak perlu saling menyalahkan. Ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mem, mem memilih ya bagaimana kita memilih pemahaman yang paling kuat di antara pemahaman-pemahaman yang ada dari para ulama itu kemudian secara konsisten kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari begitu Mas Hadi kalau hal ini kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya terima kasih Ustaz pertanyaan lagi saya sering eh, setiap malam minggu pergi ke masjid di dalam masjid itu setiap malam minggu ada kegiatan yasinan. E, bolehkah saya sering menghadirinya Ustaz, tapi saya tidak ikut yasinan tersebut Ustaz? Ya kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh ya sakarmu itu semuanya pilihan kita masing-masing gitu. Ya, tapi tentu saja pilihan yang pas itu yang berdasarkan ilmu tadi itu. Ya, kalau itu hanya sekedar majelis eh, apa namanya majelis membaca surat yasin gitu ya, cuma tidak ada masalah. Membaca surat-surat Quran apa saja kan boleh kan gitu. Ya, boleh. Artinya membaca itu masalah dunia. Kalau masalah dunia itu tidak ada larangannya kan berarti boleh. Orang no larangannya mau surat yasin boleh-boleh saja. Nah kemudian yang yang menjadikan khilafiyah, menjadikan e, munculnya perbedaan pendapat itu kan karena ada satu e, pemahaman yang mengatakan bahwa membaca surat, membaca yasin atau membaca apa saja, nanti pahalanya dikirimkan. Itu pendapat yang pertama itu mengatakan boleh. Dalil-dalilnya tentang hadis ya banyak yang bercerita model seperti itu. Apakah bersedekah untuk orang yang mati, ataukah itu berkorban, ataukah badal haji untuk orang mati dan sebagainya. Nah mereka berpendapat seperti itu. Membaca, dapat pahala, kemudian pahalanya dikirimkan kepada yang mati, yang itu. Ya, tetapi e, sekelompok ulama lain e, tetap berpegang teguh kepada Quran. Qurannya mengatakan man amilah solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaya. Barang siapa beramal soleh, termasuk dalam ini sedekah, korban, haji, maca Quran, dan sebagainya, sholat, dan sebagainya, saling maka itu untuk dirinya sendiri. Paman asa fa'alaiha barang maka barang siapa yang beramal jelek pun juga begitu untuk dirinya sendiri kan gitu. Nah kalau orang eh, kalau orang itu mendapat sesuatu karena orang lain, dia sudah mati, dia mendapat pahala dari karena karena perbuatan orang lain, nanti bisa sisa mau mati jadi mlebu rokok sama busur surga nek begitu caranya kan gitu. Tapi mah surganya karena amalan orang lain kan aneh seperti itu. Ya, padahal Rasulullah sendiri sudah berpesan kepada putrinya, Fatimah. Wahai Fatimah, mintalah apa yang ada di dunia ini. Misalnya aku beri, kalau Rasulullah mampu. Tetapi aku tidak bisa memberimu apa-apa di akhirat nanti, yang itu. Juga di dalam surat, uh, apa namanya, surat Luqman ya, ayat 33. Ya, Surat Luqman surat ke-31 ayat 33 ya itu jelas di situ dikatakan bahwa yang namanya apa namanya seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun gitu di surat Luqman ya ayat 31 gitu ini bapak roh anak saja tidak bisa saling tolong menolong lagi nah, karo wong liya kok kita menolong dengan talat anak itu ingat bahwa Nabi Nuh itu ahli surga tetapi putranya Alino, istrinya Nabi Noh itu dia alin terasa. Dan Nabi Noh tidak bisa merengek-rengek kepada Allah untuk menyelamatkan. Saya yakin kalau pahala Nabi Noh itu diberikan, sebagian diberikan kepada anaknya, istrinya boleh, sudah pasti anak istrinya tidak jadi alin terasa. Nah begitu juga Rasulullah terhadap ibunya ya. Rasulullah itu ingin mendoakan ibunya saja tidak boleh Ya, ketika berziarah kubur di kubur ibunya itu Rasulullah mengatakan istazantu li an astaghfirullah lam yu'danli. Ya, aku meminta izin kepada ibu eh, kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibuku, tetapi aku tidak tidak diberi izin oleh Allah. Jaluk keampunan kepada ibunya saja tidak boleh. Rasulullah itu kan gitu. Ya sudah, izinnya alin terasa. Padahal pahala Rasulullah itu kalau diberikan kepada ibu sudah pasti sebagian kecil dari pahala beliau saja bisa, bisa menyelamatkan. Masih ingat yang namanya Abu Talib. Abu Talib itu kan jasanya besar sekali dia. Ya, dia mati dengan keadaan tidak beriman. Padahal Rasulullah berusaha semaksimalnya supaya dia bisa beriman. Ya sudah, tetap jadi ahli neraka. Meskipun Abu Talib itu diberitakan Rasulullah, dia masuk neraka pada tingkatan yang paling ringan. Tetapi tingkatan neraka yang paling ringan itu ketika kaki kita menginjak bara api neraka, otak kita itu sudah menggelegak, umok gitu. Bulat-bulat, bulat-bulat umok gitu. Ya, apalagi di surat yang lainnya, ya, surat An-Najm ayat 39 gitu ya, itu dikatakan wala Allah italil insan ilama saat dan manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Kalau dia dapat pahala ya pahala itu karena perbuatannya kan gitu. Ya, itu sudah adil karena kita bisa mendapat pahala dari usaha kita, ya. Maka ketika kita mendapat dosa ya dosa karena perbuatan kita. Allah taziru wa ziratan wizra ukro. Ketahuilah bahwa yang namanya orang berdosa itu, ya, Ya, tidak memikul dosa orang lain, tetapi hanya memikul dosa sendiri. Kalau masing-masing orang itu dosa, ya hanya memikul dosa karena perbuatannya sendiri. Salah ya karena perbuatan palanya, e, perbuatan solehnya sendiri. Itu namanya tidak adil, kan gitu. Ya, tidak bisa, oh, tak kirim gajaran sama malunya. Tapi orang dosa ini wae yang ke, kan gitu. Kok pahalanya yang ke. Kan gitu, wah, dosa tak kaji Quran wae. Ya ra iso. Salahku tak kaya Fir'aun apa meneh ra iso. Nah, oleh karena itu kalau memang berpendapat seperti itu ya monggo tidak ada masalah. Ya, tapi uh, pemahaman di majelis tafsir Al-Quran sesuai dengan surat, Al-Jaziyah ayat 15 tadi, man asal ikan paling nafsi dan berdoa tadi, juga alai salil insan ilama Adapun teman-teman yang lain yang berpaham bahwa apa namanya pahala bisa dikirimkan karena berdasar hadis-hadis yang yang sangat ya sokeh dan sebagainya itu yang monggo silahkan kita saling menghormati saja tidak perlu kita saling uh, ribut gitu apalagi saling merasa uh, uh, bermusuhan satu dengan yang lain tidak layak orang Islam bermusuhan dengan orang Islam yang lain karena pemahaman yang berbeda itu Mas Hadi. terima kasih Pak kembali ke pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan. Yeah. E, ya, sebelumnya ada titipan salam dari Bapak sudrisno yang ada di Kulon Progo untuk Ustaz. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia Salam saya kembali. Yes, iya, Allah. Dia bertanya, di dalam upacara pemberangkatan jenazah, seringkali kita mendengar doa yang dipimpin oleh seseorang dengan suara keras, bahkan hmm. menggunakan pengeras suara. E, bagaimana sikap kita, Ustadz? Apakah kita ikut mengimami ataukah kita diam saja, Ustadz? Iya, ya, kita tergantung keyakinan kita. Kalau kita berkeyakinan bahwa e, itu adalah tuntunan agama, tuntunan Islam, ya tentu saja kita boleh melakukan gitu ya kita patut melakukan. Tetapi kalau kita memang berkeyakinan bahwa yang seperti itu sudah eh, seperti itu tidak ada tuntunannya, ya diam saja. Layak tetap layak, duduk apa namanya kuburan tetap duduk kuburan, mikul apa namanya mayitnya ya tetap mikul mayit semaksimalnya. Tetapi dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat, ya sudah kita tidak perlu melakukannya. Ya saudara-saudara kita lain yang berkeyakinan tentu akan mengamini, tentu akan mengamalkan, silakan kan itu. Nah, kalau kemudian kita tidak berkeyakinan seperti itu, ya jangan takut kita memegang keyakinan kita. Masing-masing keyakinan itu kan dihormati ya. Pertanyaan, keyakinan dihormati. Satu dengan yang lain saling menghormati. Kita punya kebebasan untuk memilih di situ. Kalau sampai kita dipaksa, justru yang memaksa itu melanggar hak asasi. Ya, melanggar HAM seperti itu. Maka sudah sepatutnya di tengah umat Islam sekarang ini dikembangkan ya dikembangkan ya sikap toleran saling menghormati satu dengan yang lain ya kita menghargai pluralitas karena pluralitas keanekaragaman itu merupakan satu keniscayaan yang tidak mungkin ya dengan manusia kok pikirannya dari siji semua tidak mungkin kan itu ya sampai hal yang terjelek sekalipun tentu ada beda pendapat kok kan judi mau mana itu jelek minuman keras kemudian jelek ini ya nongol muslim yang minum minuman keras kalau wong muslim sing judi, mesti ono wae gitu loh. Apalagi kok masalah-masalah yang masalah ibadah yang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya tinggal keyakinan kita. Kalau keyakinan kita oh seperti itu bukan tuntunan Rasulullah, ya sudah saya tidak usah melakukan. Tetapi amal-amal lain yang sepakat, sepaham gitu eh, seperti tadi Uh, mikul kendo atau duduk uh, kuburan dan sebagainya ya kita ikut bersama di situ eh, apalagi kalau kita suka mau berderma eh, membuatkan makanan orang yang kematian atau membantu meringankan beban orang-orang yang kematian itu yang kesusahan itu oh itu lebih baik lagi kan gitu yang lain mendoakan monggo kita juga mendoakan dengan cara kita kan gitu bahkan mensolatkan juga isinya sholat itu kan sebenarnya doa mohon ampun kepada Allah memohonkan mayit ya yang tentu saja yang muslim maknanya yang sholat kan gitu ya nah monggo silakan masuk keyakinan di mana uh, kita pegang kemudian kita amalkan tidak usah terpengaruh oleh uh, lingkungan lingkungan seperti itu ya monggo kan itu tidak ada masalah gitu jadi enteng lah mencikapi perbedaan itu ya jangan kemudian ditanggapi dengan merpenteng, dengan ditanggapi dengan uh, rasa takut dan sebagainya atau ditanggapi dengan emosi tidak, tidak usah seperti itu. Dengan yang menurut saya ya, Sejenare wong Jawa dulu ada yang mengatakan CC, CC kulit, CC anggit gitu loh. Eh, orang-orang berbeda itu ya pemahamannya ya eh, kemauannya juga berbeda satu dengan yang lain. Begitu Mas Hadi. Ya terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya dituntaskan aja. Ustaz bagaimanakah hukumnya bayi tabung itu Ustaz? Apakah termasuk perzinaan? Ya, semaksimalnya harus berusaha bahwa bayi tabungnya itu spermanya dari suaminya gitu, ovumnya eh, dari istrinya. Ya, mungkin kalau di rahim tidak normal, tidak baik dan sebagainya, kemudian dititipkan sebagai bayi tabung ya, akhirnya tidak ada masalah gitu. Ya, uh, tetapi kalau spermanya berasal dari sperma orang lain ya ini uh, membutuhkan fikih baru yang seperti itu. Ya, Ya, tetapi e, kalau itu pertemuan umum dan statement di luar kan tidak masuk kelompok zina sebenarnya. Jadi kalau dihubungi juga dihukumi sebagai zina, akhirnya juga tidak pas kan itu. itu. Tetapi bahayanya itu karena itu mungkin spermanya orang lain, ovumnya orang lain di, di dalam patung dan sebagainya. Uh, ketemu dengan yang lain itu nanti bisa jadi uh, apa namanya kumpul satu rumah dengan anak yang bukan mahramnya. Ya, kalau anak itu perempuan yang berasal dari spermanya orang lain dari tabung, nanti bapaknya itu apa namanya bukan mahram dari anaknya itu, tadi, anaknya ibunya tadi, anak yang itu tadi, anak bayi tabung tadi. Maka kemudian kalau nanti bayinya itu sudah ini gede, dinikahi bapaknya, entok lah kan itu. Nah, jadi masalah besar seperti itu. oleh karena itu, ya kalau ditanya boleh dan tidak boleh ya tergantung situasi dan kondisinya uh, eh, madora dan manfaat manfaatnya kan begitu ya nah pada prinsipnya karena itu masalah dunia masalah dunia tidak ada larangannya ya boleh kan gitu ya dulu tidak ada bayi tabung mana saat ada larangannya kan tentu tidak ada larangannya berarti boleh ya tetapi kita perlu melakukan walaupun itu boleh Eh, kalau itu kemudian menimbulkan kemadaratan dan kerepotan di dalam rumah tangga dan sebagainya, mau mengatasi satu persoalan tetapi kemudian muncul persoalan yang lebih besar dan lebih baik dikendalikan seperti itu, cari cara yang lain kan itu. Itu mas sopo sing arep gawe bayi tabung Sopo jadi, oh ya tidak takon bayi Oke, itu Oke, ya Mas Rabi? Nggih, iya, Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan Ustaz, mungkin bisa diakhiri pertemuan pada malam Iya. Elah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita lah ya berusaha semaksimalnya untuk senantiasa menguatkan keyakinan kita kepada hari akhir bahwa dunia itu sementara, sebentar lagi kita mati ya. Ya 10, 20, 30, 40 tahun itu tidak lama dibanding dengan umur jagat raya yang sudah sekitar 15 miliar tahun, 10 miliar tahun lebih. Nah, tidak ada artinya juga kalau dibandingkan mungkin nanti kiamatnya 4,5 miliar tahun atau 5 miliar tahun yang akan datang. Jadi urip kita 30-40 tahun lagi tidak ada apa-apanya. Sedikit sekali. Ya, dunia ini kecil, akhirat yang besar. Dunia itu sementara, akhirat yang kekal. Maka yang kita kejar adalah akhirat itu. Ya, jangan sampai ya kita ter, terperdaya oleh pola kehidupan orang-orang kafir eh, sekarang ini yang penuh glamor, penuh apa namanya hura-hura dan sebagainya yang melalaikan uh, kita dari keimanan kita penuh pemuasan hawa nafsu dan sebagainya ya, mengejar harta dunia ya, lebih dari segalanya dan sebagainya jangan sampai kita terpengaruh seperti itu mari kita berkuat keimanan mari kita berusaha untuk senantiasa mengorientasikan kehidupan kita ke arah ukhuwah mudah-mudahan dengan kesungguhan kita berbuat seperti itu Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah membalas kepahaman yang hak akan agama kita sendiri dan diberi kemudahan untuk menjadi hambanya eh, yang taat kepadanya secara kafah. Kurang lebihnya saya minta maaf, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.